InsyaAllah kita memasuki hadis yang ke-11 dari 40-an hadis terkait tarbiyah dan manhaj. Penulis rahimahullah taala berkata, An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasannya ada seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah dan memiliki julukan Himar wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ini suka membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Artinya suka melucu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencambuk dia karena minum khamar. Fa'utiya bihi yauman fa'amara bihi fajulid. Sampai suatu hari dia didatangkan lagi, ditangkap karena minum khamar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencambuknya. Faqala rajulun minal qaum, maka berkatalah seseorang, Allahumma anhu ma aktsara ma bihi. Ya Allah, laknatlah dia. Betapa seringnya dia ditangkap karena minum khamar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tal'anuhu." fawallahi ma'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Janganlah kalian melaknatnya karena demi Allah saya tidak mengetahui kecuali dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Akhrajahul Bukhari dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Penulis Habibahullahu taala menerangkan beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, khususnya terkait dengan metode pendidikan dan pergaulan, serta pendekatan terhadap manusia yang kita dakwahi atau kita didik. Qauluhu pada ucapan Umar radhiyallahu anhu, "Kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Orang ini yang namanya Abdullah suka membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Fihi samahatu khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini ada penjelasan tentang baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama terkait dengan keleluasaan atau toleransi beliau terhadap para sahabat terhadap manusia pada umumnya. Hmm. Iya. Jadi inilah teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contohi. Wa fihi ar-raddu 'ala man za'ama anna ad-dhahika mutlaqan la yaliku bi ahli samti wal waqar. Di dalam hadis ini juga ada bantahan terhadap orang yang menyangka tertawa itu secara mutlak tidak patut bagi orang yang memiliki akhlak mulia dan orang yang memiliki kewibawaan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tertawa kalau ada yang melucu. Iya. Jadi salah kalau saya akan ketawa itu bukan sesuatu yang apa namanya atau dianggap sesuatu yang sama sekali tidak baik. Iya. Bahkan Syekh juga berkata, wafihi anna ghalabat ad duaba ala ba'din nas la haraj fiha idza lam tatadamman mahdhuran min ghibatin aw namimatin aw sukhriyatin aw nahwi dhalik di dalam hadis ini juga ada pelajaran bahwa sering bercanda bagi sebagian orang tidak ada masalah selama itu tidak mengandung larangan syariat tidak mengandung dosa seperti gibah, namimah atau menghina dan yang semisalnya. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan kata Syekh boleh banyak bercanda sepanjang tidak mengandung dosa. Ya. Dan sungguh berbeda dengan bercandanya orang zaman sekarang. Bahkan dijadikan sebagai sebuah profesi. Ya. Bahkan mungkin sekarang lagi ngetren apa istilahnya itu? Ya, stand up comedy. Mereka sering menghina orang, bahkan berdusta. Bahkan naudzubillah sampai ada yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Ini kekufuran. Sebagaimana sudah kita bahas, itu termasuk kekufuran. Ya. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian mencari-cari udur. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Naudzubillah. Kalau mengandung unsur dusta, maka ini tidak dibenarkan sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Wailun liman yakdzib liyudhika bihil qaum." Celakalah orang yang berdusta hanya demi membuat orang lain tertawa. Iya. Dan juga perkataan Syekh dalam hadis ini boleh banyak bercanda, ini sebetulnya perlu diteliti lagi, perlu didalami lagi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "La tukthirud dahik, fa inna kathratad dahik tumitul qalb." Jangan kalian banyak tertawa karena banyak tertawa itu mematikan hati. Iya. Jadi perlu ada catatan terhadap apa namanya penjelasan Syekh uh, Taala. Namun intinya, kalaupun seseorang banyak bercanda, tidak boleh mengandung hal yang haram. Ya. Dan di sini juga Syekh hanya mengatakan untuk sebagian manusia. Ya. Artinya bisa jadi itu sudah jadi karakternya yang sulit dirubah. Bukan untuk keumuman orang. Ya. Bukan untuk keumuman orang. Untuk keumuman orang maka kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpesan, jangan kalian banyak tertawa karena banyak tertawa itu mematikan hati. Jadi profesi pelawak itu profesi mematikan hati. Subhanallah. Qauluhu la tal'anu fa wallahi ma 'alimtu illa annahu Allah wa rasulah. Di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian melaknatnya. Karena demi Allah, Aku tidak mengetahui kecuali dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Maka di dalamnya ada pelajaran kata Syekh, fihil inkar ala man khalafa manhajal inkar. Di dalam hadis ini ada pengingkaran terhadap orang yang menyelisihi manhaj pengingkaran. Subhanallah, persis seperti hari ini orang menamakan manhaj tahdir Ya. Di dalam hadis ini kata Syekh, bantahan terhadap orang yang mengingkari manhaj pengingkaran. Iya. Jadi seakan-akan kita nggak boleh menyalahkan orang yang salah. Maka Nabi SAW membantah. Kalau dia salah, tegur. Ini contoh dari Nabi SAW. Ya. Walaupun beliau juga memberikan contoh, menegur itu pada asalnya adalah dengan kelembutan. Ya seperti telah kita bahas pada hadis yang sebelumnya. Itu asalnya. Namun tidak menafikan, kadang orang tertentu kasus khusus, ya, bukan umum. Dia dikerasi. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muad, "Afattanun anta ya Muad? Apakah engkau tukang fitnah wahai Muad?" Nabi SAW berkata kepada uh, Abu Dhar radhiyallahu anhu, Inna kamruun fi jahiliyah. Engkau adalah laki-laki yang pada dirimu ada jahiliyah. Ini ucapan-ucapan yang keras. Tapi Nabi SAW tidak mengucapkan itu kecuali pada kasus khusus. Ya, dan di sini contohnya adalah sahabat senior, sahabat yang sudah paham. Adapun kepada orang-orang awam, kepada orang-orang bodoh, Nabi SAW tidak bersikap seperti itu. Ya. Jadi intinya pada dasarnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kelembutan, adalah kelembutan. Kadang Nabi Wasallam bersikap keras, tapi pada tempatnya. Jadi di sini ada dua titik ekstrim. Yang pertama, orang yang mengingkari sikap keras sama sekali. Ya. Yang kedua, orang yang menempatkan sikap keras bukan pada tempatnya wa khairul umur awsatuha dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya. Ya. Seperti dalam masalah pengingkaran, tahzir, itu bagian dari nasihat. Tetapi dilakukan pada tempatnya. Ya, tidak boleh dinafikan, tidak boleh pula dilakukan secara serampangan. Ya. Maka ini pelajaran penting pengingkaran di dalam hadis ini ada pengingkaran terhadap orang yang mengingkari manhaj pengingkaran. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari orang yang melakukan kemungkaran. Tidak beliau diamkan. Ya, beda dengan sebagian orang sekarang, nggak boleh saling menyalahkan, jangan saling jangan memecah belah. Justru melarang orang melakukan kemungkaran itulah hakikat persatuan. Ya, karena persatuan dalam Islam bukan sekedar bersatu bersama tapi kemudian apa namanya? Metode beragama, jalan mereka beragama itu berbeda-beda. Persatuan dalam Islam artinya bersatu di atas kebenaran. Ya, Yeah. Wafihi an-nahyu anil la'ni bighairi haq. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran larangan melaknat tanpa hak. Artinya larangan melaknat orang yang tidak pantas dilaknat. Laknat itu artinya apa? Artinya mendoakan orang itu agar dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Bahkan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan melaknat secara person itu terlarang. Ya, seperti dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kunut, beliau mengatakan Allahumma al Allahumma al Allahumma al Kemudian Allah menurunkan ayat sebagai larangan kepada beliau, innaka laisalaka minal amri syai'un Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak memiliki campur tangan di dalam urusan mereka tersebut. Yang beliau laknat siapa? Eh, beberapa individu yang terlibat dalam memerangi kaum muslimin pada perang Uhud. Ternyata yang dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian ditegur oleh Allah di kemudian hari mendapatkan hidayah. Di kemudian hari mendapatkan hidayah. Ya. Adapun melaknat secara umum itu dibolehkan. Dibolehkan kita melaknat secara umum. Misalkan kita mengatakan laknatullahi alal yahud. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Laknatullahi alal nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Nasrani. Ya. Sebagaimana juga kita boleh mendoakan kejelekan secara umum. Ya. Nabi SAW pernah berdoa, Mala Allahu buyutahum wa kuburuhum nara. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Seperti yang terjadi hari ini. Persis seperti yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi secara person tidak dibenarkan, secara umum boleh. Karena kita tidak tahu person ini bisa jadi mendapatkan hidayah. Tidak boleh kita menutup pintu hidayah baginya. Kecuali yang telah dilaknat secara person di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya Iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang semisalnya. Wafihi istimalul hikmah fi da'watil mulabbisin bil ma'siyah. Di dalam hadis ini juga ada penggunaan hikmah dalam mendakwahi orang yang tenggelam di dalam kemaksiatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penuh hikmah. Hikmah di sini artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang ini pantas dihukum, tapi dia nggak pantas dicela, dilaknat. Ya. Jadi subhanallah inilah hikmah. Wa fihi mura'atu ahwalin nas asna al-inkar alaihim. Dalam hadis ini juga ada perlunya kita memperhatikan kondisi manusia ketika mengingkari mereka. Ya. Jadi jangan mengingkari secara serampangan tetapi sesuaikan dengan kondisi mereka. Ya. Wa qawluhu Adapun ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yuhibbullah wa rasulah. Dia mencintai Allah dan rasulnya. Fihi anna mahabbatullahi taala bihaqin mustalzimah limahabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ada pelajaran penting yang bisa kita petik yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya mengharuskan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau seseorang benar-benar cinta kepada Allah, dia juga pasti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa fihi dzikru ma fi sahibil ma'siyati min hisalil khair litarghibihi fit taubah wa irsyadin nas ila rifqi bihi. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran bolehnya kita menyebutkan sifat-sifat baik pelaku maksiat untuk memotivasinya agar bertobat. Ya, misalkan kita, kita mengatakan ya akhi, pada dasarnya engkau ini orang baik. Kenapa engkau melakukan yang itu? Ya. Dan juga untuk membimbing manusia agar bersikap lembut kepadanya. Ya. Dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wafihi ada mulia min nushi sahibil maksiyah. Walau takarra minhu luku fi dhambi. Dalam hadis ini juga ada pelajaran. Tidak boleh kita berputus asa untuk memberi nasihat kepada pelaku dosa walaupun dia berulang-ulang terjerumus di dalam dosa. subhanallah, Hadis ini juga mengandung pelajaran bagi kita bahwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada para pelaku dosa. Ya, jadi kalau sekarang kita mau mengharapkan satu negeri itu sempurna, mustahil. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada pelaku dosa, tapi beliau tidak putus asa menasihati mereka dan beliau memberi hukum kepada mereka. Ya, jadi terus menerus kita nasihat walaupun dia terus menerus bermaksiat selama dia masih dalam kehidupan dunia ini. Sampai kapan kita berikan nasihat kepadanya? Sampai kita berpisah dengan dunia ini atau dia yang duluan berpisah. Begitulah yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berputus asa. Wafihi anna murtakib al kafi wafihi anna al kabira la yakfur. Hadis ini juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan dosa besar tidaklah kafir. Ya, dia sudah minum khamar, bahkan minum berulang-ulang, tapi dia tidak dikafirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi menyatakan dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Iya. Maka dalam hadis ini ada bantahan kepada golongan-golongan yang mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan dosa-dosa besar. Oleh karena itu, hadis ini juga mengingatkan kita untuk berusaha mempelajari mana saja yang termasuk dosa kesyirikan dan kekufuran dan mana saja yang termasuk dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil agar kita tidak terjerumus dalam pengkafiran terhadap orang yang melakukan berbagai macam dosa. Hadis ini juga menunjukkan betapa banyak dosa seseorang. Selama itu bukan kekufuran dan kesyirikan, dia tidak boleh dikafirkan dan kelak di hari kiamat dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka dia diampuni. Kalau diazab, maka diazab. Namun azabnya tidak kekal.